<laughs> Jawab Anissa loh, kan Pak Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat mutafakun alaih atau hadis Bukhari Muslim. Alkitab ada tiga orang pemuda di dalam sebuah gua. Tiga orang ini awalnya sedang berjalan-jalan dalam sebuah perbukitan untuk suatu keperluan. Tadinya langit begitu tenang, langit begitu cerah, udara begitu menyenangkan. Namun seakan-akan tiba-tiba keadaan tersebut berubah berubah menjadi sebuah keadaan yang sangat menakutkan ketika hujan-hujan mulai turun dan petir-petir mulai menggelegar. Ketika hujan deras mulai turun begitu dahsyat, seorang di antara mereka mulai berlari dan mengatakan kita tidak bisa jalan-jalan di perbukitan ini, kita harus segera mencari gua untuk berlindung supaya kita tidak terlalu basah, supaya kita bisa melindungi diri dari guntur, dari tanah-tanah yang mulai longsor. Ketika pada akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua untuk beberapa saat mereka merasa aman dan nyaman berada dalam gua tersebut. Namun yang terjadi adalah hujan semakin deras, petir semakin menggelegar, tanah-tanah semakin banyak yang longsor, bahkan ada sebuah batu yang sangat besar menggelinding dan pada akhirnya menutup pintu gua. Gua menjadi gelap gulita dan mereka pun menjadi orang-orang yang ketakutan. Mereka mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kalau kami mati di sini? Bagaimana kalau pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kami ada di sini? Kami tidak bisa makan, kami tidak bisa minum. Bagaimana bisa kami keluar dari sini?" Tiga orang ini pun pada akhirnya mulai menggeser batu tersebut secara bergotong royong. Namun ternyata batu tersebut sangatlah berat, tidak bisa digeser dengan tiga orang sekalipun. Pada akhirnya mereka mulai mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kami ini memiliki keluarga, ya Allah. Di sini perbukitan, di sini di dalam gua jauh dari lingkungan-lingkungan penduduk. Siapa yang bisa menolong kami di, dalam gua yang gelap gulita seperti ini, wahai Allah?" Ketika mereka dalam keadaan yang sangat ketakutan, dalam keadaan yang sangat mencekam dan gulap gulita, salah satu di antara mereka mengatakan, mungkin kita bisa mengadu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menceritakan amal-amal solih yang pernah kita lakukan dengan ikhlas yang mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang pertama menengadahkan tangan dan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, dan aku sangat menyayangi mereka. Setiap malam, aku selalu memegang susu di samping tempat tidur mereka dan langsung memberikan susu itu kepada mereka. Namun pada satu ketika pada hari itu, aku harus mencari nafkah dengan mencari kayu-kayu yang berada dalam hutan, sehingga aku pulang terlambat ke dalam rumah dan yang terjadi adalah aku melihat ayah ibuku yang sudah tua tertidur dengan sangat lelap dan aku takut untuk membangunkan mereka. Aku tidak tega membangunkan mereka. Lalu aku memerah susu dengan tanganku sendiri dan sampai pagi aku berdiri di samping tempat tidur ayah dan ibuku untuk memberikan susu kepada mereka sampai subuh wahai Allah. Dan aku lakukan semata-mata hanya ingin mengharap wajahmu, hanya ingin mengharap keikhlasan dan keriduan darimu ya Allah. Wahai Allah, kalau kau melihat bahwa perbuatanku adalah ikhlas semata mata mata karenamu, maka tolonglah geser batu ini, wahai Allah maka Allah melihat bahwa perbuatan itu ikhlas karena Allah. Allah geser sedikit batu tersebut sehingga mulai tampak celah dalam pintu gua itu. Orang kedua mengatakan, Wahai Allah, engkau tahu bahwa dulu aku pernah mencintai seseorang, aku mencintai sepupuku sendiri, berkali-kali aku menyatakan cintaku padanya dan dia selalu menolak cintaku, wahai Allah. Pada satu ketika, perempuan ini datang padaku, tidak punya apa-apa, ingin meminjam 120 dinar padaku, dan aku katakan, aku akan memberimu 120 dinar tapi kau harus melayaniku terlebih dahulu dalam berbuat zina. Dan perempuan itu mau, wahai Allah. Lalu ketika kami hendak berbuat seperti itu, wanita itu pun mengatakan, wahai pemuda, takutlah engkau kepada Allah dalam mengerjakan perbuatan keji, perbuatan yang dibenci, perbuatan zina ini. Maka wahai Allah, ketahuilah, aku pada akhirnya meninggalkan perempuan itu. Aku berikan 120 dinar dan aku meninggalkan semata-mata karena engkau, wahai Allah. Kalau engkau merasa wahai Allah, apa yang aku lakukan semata-mata karenamu, mengharapkan wajahmu, ya Allah. Tolong kami dengan geser batu ini, ya Allah. Maka Allah mendengar doa tersebut dan Allah geser sedikit batu dari pintu gua itu. Namun ternyata belum cukup, pintu gua itu masih terlalu sempit untuk mereka keluar dan orang ketiga kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, Engkau tahu bahwa dulu aku pernah memiliki sebuah pekerjaan dan banyak sekali pegawai-pegawaiku, wahai Allah, dan aku memberi upah kepada kepada mereka. Namun ada satu orang yang aku belum beri upah karena mereka orang itu tidak datang pada saat pembagian gaji. Namun bertahun-tahun kemudian pada akhirnya dia kembali. Uang gajinya itu sudah aku kembang biakan dengan unta, dengan kambing, dengan sapi sebanyak satu lembah. Maka ketika pada hari itu dia datang untuk menagih janjinya, untuk menagih gajinya, maka aku berikan gajinya itu dengan seluruh utang yang sudah aku kembang biakan sehingga aku tidak memiliki harta lagi. Wahai Allah, kalau engkau melihat bahwa apa yang aku lakukan lillah karenamu, wahai Allah, tolonglah batu ini supaya tergeser dari pintu gua. Dan pada akhirnya batu besar itu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Lihatlah, pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh lillah karena Allah. Segala sesuatu yang baik, sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua.